بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Sebelum kita mulai kajian kita nggak mendekat semua kok jauh-jauhan begini seperti musuhan gitu. Dimohon keridoannya untuk kita berkumpul dekat sedikit. Silakan. Alhamdulillahilladzi al-asa baina segala puji bagi Allah yang telah melembutkan hati-hati kita untuk tetap taat kepadanya. Wasbahna binikmati ikhwana yang telah membangunkan kita dalam nikmatnya persaudaraan. Wa'ala fitratul Islam, di dalam fitrah kesucian Islam, wa'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti filarumullah, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan kajian dari kitab Fikul Aulawiyat, fikih prioritas yang di ditulis oleh Dr. Yusuf Kordowi di bagian kelima yaitu prioritas tentang fatwa dan dakwah. Waktu filanumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, bagimu, dan tidaklah menghendaki kesukaran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi pada hakikatnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Bukan agama yang membebani manusia, tetapi dia harus menjadi meringankan beban-beban manusia. Sebelum hadirnya Islam, demikian banyak kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, beban-beban yang ada pada manusia. Tetapi setelah hadir Islam, dijelaskan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Selama itu hak, maka kita dipersilahkan untuk memilih yang paling mudah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah yang paling memberikan kemudahan. Sebagaimana Siti Aisyah menyampaikan, tidaklah dipilih oleh Rasulullah SAW antara dua perkara, kecuali yang paling mudah selagi tidak berdosa. Maka, di saat-saat tertentu, syariat kita mengatur apa yang dikatakan rukshoh dispensasi-dispensasi yang boleh kita ambil pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah senang apabila dikerjakan rukshoh yang diberikannya, sebagaimana dia benci jika dikerjakan kemaksiatan kepadanya. Jadi di satu sisi Allah senang sekali apabila rukshoh-rukshohnya itu diambil oleh kita. Di sisi lain Allah sama seperti bencinya Allah pada saat kemaksiatan kita lakukan kepada Allah. Jadi rukshoh itu berbanding terbalik dengan kemaksiatan. Maka ketika kita dalam kondisi tertentu memiliki hak, misalkan dalam safar memiliki hak untuk sholat itu dijama dan dikosor, Allah lebih suka kalau itu kita ambil. Ya. Ah nggak apa-apa kok, saya kuat, saya sempat kok. Saya tetap melakukan empat Padahal ada kondisi yang kita sudah jatuh kepada sebuah hak untuk mendapatkan rukhsah itu. Lalu kita tidak ambil, seolah-olah kita sombong menolak pemberian Allah. Nah inilah di dalam Islam Allah lebih suka apabila kita mengambil yang lebih mudah bagi kita. Ya, ada sebuah suatu ketika ada sekelompok orang yang mengelilingi seseorang. Orang ini demikian parah keadaannya sampai dipayungi gitu oleh orang-orang itu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang itu dia sedang safar tetapi dia berpuasa. Kata Rasulullah, "Laisa al siang as-siyamu fi safari." Bukanlah suatu kebajikan berpuasa di dalam safar. Jadi kalau ada orang sedang safar melakukan perjalanan yang payah, tapi dia ngotot ingin berpuasa sampai kepayahan seperti itu, Kata Rasulullah, lain sendiri. Bukan bukanlah kebaikan itu. Bahkan lebih baik dia itu berbuka. Taiwan nah, TV Rahmatullah. Inilah hukum dasar dalam Islam. Islam itu agama yang mudah, tidak ingin membebani eh, umatnya. Kata Rasulullah SAW, <clears throat> ketika beliau mengutus Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, Yasiro wala tu'asiro. Wabashiro bashiro wala tunafar, tunafiro. Peringanlah, peringanlah dan jangan kamu persulit. Jadi janganlah membuat aturan-aturan yang membuat susah masyarakat di sana. Gembirakanlah mereka dan jangan kamu buat mereka itu lari dari kalian. Nah inilah petunjuk Rasulullah SAW pada saat beliau mengutus Mu'ad bin Jabal. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal memimpin sholat berjamaah. Dia membaca ayat yang panjang sekali. Ya. Sehingga salah satu jamaah yang harus pulang ke kampungnya untuk memimpin sholat jamaah juga gitu ya, ini juga lucu juga. Jadi ada satu kabilah yang belum bisa sholat, tapi pemimpinnya ikut sholat dulu dengan Mu'ad bin Jabal dalam sholat subuh. Karena saking kepanjangannya sholat subuh, akhirnya orang ini nggak punya waktu lagi untuk sholat subuh memimpin kaumnya. Di sana Rasulullah SAW menegur. Ya. Rasulullah bertanya kepada Mu'ad ketika dilaporkan kepada beliau, apakah engkau ini pembuat fitnah dari Mu'ad? Sampai tiga kali. Apakah engkau ini pembuat fitnah? Sesungguhnya di antara kamu terdapat orang yang suka membuat orang lain lari. Maka siapa di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah ia memperingan sholatnya. Sebab di antara para jamaah ada yang lemah, lanjut usia, dan mempunyai keperluan. Nah inilah iwabillahukumullah apabila kita mengimami sholat maka baca ayat yang pendek-pendek saja yang mudah-mudah. Ya. Kecuali kata Rasulullah dalam hadis yang lain kecuali kalian sholat sendirian ya, silahkan perpanjang sesuka inilah sunnah Rasulullah SAW apabila beliau mengimami beliau membaca surat-surat pendek -surat Ada yang diperpanjang kecuali sholat-sholat subuh saja. Ya, sekitar 50 ayat. Tapi untuk sholat-sholat yang lain Rasulullah pendek-pendek saja. Tapi kalau beliau sendirian, sholatnya luar biasa panjang. Maka kita pernah dengar riwayat sampai kakinya pun bengkak-bengkak. Wassalamualaikum suatu ketika itu Mas'ud mendapati Rasulullah sedang sholat sendirian, sholat malam sendiri. Aku dapati Rasulullah sedang sholat malam, lalu aku pun ikut di belakangnya, nempel dia. Tapi nempelnya juga dalam riwayat itu salah, sebelah kiri. Gitu. Dibenarkan kalau Rasulullah ditaruh sebelah kanan. Aku dapati beliau sedang membaca surat Al-Baqarah. Aku kira dia beliau akan berhenti di ayat yang ke-100. Ternyata dia terus sampai akhir Al-Baqarah. Masya Allah. Dua setengah juz lebih itu. Ya. Dua setengah juz lebih itu. Aku kira dia akan berhenti di surat Al-Baqarah. Tapi dia terus membaca surat An-Nisa. Loncat ke surat 4. Masya Allah. Aku kira dia akan berhenti di surat An-Nisa. Dia terus membaca surat Al-Imran. Kembali lagi ke surat 3. Masya Allah Hampir-hampir berapa juz tuh Pak? Coba itu Pak. Ya. Hampir-hampir saja aku menghentikan sholatku, kata Ibnu Mas'ud. Udah nggak tahan lagi itu Pak. Itulah panjangnya sholat Rasulullah kalau sedang dia mulai, kalau sedang sholat sendiri. Barangkali di dalam hati Rasulullah berkata siapa suruh lo ikut keluar. Ya, nempel gitu kan. Nah inilah maka kita mendengar bagaimana Rasulullah di sholat malamnya itu kakinya sampai bengkak-bengkak saking lama yang berdiri. Nah itu hak beliau yang meluahkan rasa cintanya kepada Allah secara apa oh, hikmat sehingga siksaan apa beban fisik itu tidak terasa oleh beliau. Saking nikmatnya ruh terbangun. Nah kita juga diizinkan sholat panjang-panjang pada saat kita sendirian. Tapi kalau kita sedang mengimami atau kita sedang dalam jamaah, itu tidak mungkin kita sujud berlama-lama gitu ketinggalan. Ringan-ringan saja. Tapi barangkali orang-orang sekarang kedudukannya terbalik pada saat dia sedang menjadi imam panjang-panjang bahkan sering saya mendapati imam saking panjangnya akhirnya lupa gitu. ya. padahal Rasulullah katakan bacalah Al-Quran itu yang mudah bagimu ya. kalau kita jadi imam yang paling mudah kira-kira apa kulhu baca aja kulhu Allah tidak akan pernah bosan dengan bacaan kulhu kita sampai kita nanti juga bosan sendiri Barangkali setelah bosan kita baca surat yang lain, hafalkan ayat yang lain. Tapi tetap dalam konteks yang surat-surat pendek saja kalau untuk berim, untuk menjadi imam. Inilah indahnya Islam. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW memimpin sholat subuh. Ya. Rasulullah SAW ini dari Anas Rulioan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memasuki sholat, aku ingin memanjangkannya, maka tetapi aku mendengar tangisan bayi. Lalu aku pun mempercepat sholatku karena aku tahu keresahan ibunya yang sangat karena tangisan bayinya itu. Inilah sholat khusyuknya Rasul ketika beliau memimpin sholat mendengar tangisan bayi, ya, Lalu dia memperpendek sholatnya. Kayaknya cepat sekali gitu. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa sih cepat-cepat amat sholatnya kira-kira begitu. Aku mendengar tangisan bayi. Dan aku tahu ibunya itu ikut sholat. Rasulullah paham keresahan hati ibunya maka dipercepat. Dari sini kita lihat beliau tidak ingin membuat susah orang. Ya. Dipercepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling keras menolak orang yang suka memberat-beratkan, ya, memimpin suatu kelompok meskipun pemberatan itu sekedar untuk pribadi. Walaupun pemberatan itu untuk pribadi, sebab ada satu kasus begini. Ada tiga orang datang ingin ketemu Rasul, nggak ketemu Rasul, ketemu Umul Muminin di rumah e, Siti Aisyah. Ya Umul Muminin, beritahukanlah kepada kami bagaimana sih ibadah Rasulullah itu seperti apa sih kira-kira gitu. Diceritakan Rasulullah itu ibadahnya begini, begini, begini, begini, begini. Lalu mereka bertiga, bertiga ngobrol dengan mereka. Oh, kalau gitu kita jauh banget dibandingkan dengan Rasulullah. Satu orang bersumpah, mulai sekarang saya akan sholat malam terus-terusan. Maksudnya mau ngejar ketinggalan dari Rasul gitu kan. Yang satu bilang, Mulai sekarang saya mau berpuasa setiap hari terus-terusan. Dan satu orang lagi nggak punya bahan, akhirnya dia bilang, mulai sekarang saya nggak mau mendekati lagi wanita. Saya nggak mau kawin. Nah inilah e, pembicaraan kita dengan Rasul pada Rasulullah sudah datang di situ dan dengar. Lalu beliau katakan, apakah kalian berkata begini, begini, begini tadi? Lalu kata Rasulullah, aku ini seorang Rasul, aku inilah orang yang paling bertakwa, Aku sholat malam, tapi aku pun tidur. Aku berpuasa, dan tapi aku pun berbuka. Dan aku pun menikahi wanita. Paman Rogi an sunati Falai Samin. Apabila kalian tidak menyukai sunatku, maka kalian tidak termasuk golongan. Inilah eh, kebijakan di dalam Islam yang utama bahwa kita tidak dibebani hal-hal yang berat. Jadi kalau ada seseorang sampai kepayahan, ya puasa gitu ya, ada puasa wisol namanya sampai nggak buka terus nyambung itu, itu tidak ada syariat seperti dalam Islam. Bahkan di dalam Islam tentang bab puasa itu kita disunahkan mengakhirkan waktu sahur dan mempercepat waktu buka agar tidak kepayahan diri kita. Sesungguhnya agama itu mudah dan seseorang tidak akan memberatkan diri karena agamanya. Maka luruskanlah, saling mendekatlah, gembirakanlah, dan gunakanlah pagi, waktu pagi dan sore hari, serta sesaat pada akhir malam. Inilah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW di pagi hari kita beribadah, ya setelah sholat subuh kita berzikir. Sekitar lima menit kita membaca al maksurat Di sore hari juga demikian. Setelah sholat asar atau sebelum maghrib kita membaca al maksurat Lalu kita diizinkan untuk meluahkan rasa cinta kita kepada Allah di malam hari menjelang subuh di kala sahur. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mula, selanjutnya tentang perubahan fatwa. Di dalam Islam tidak ada sebuah fatwa yang permanen. Ya. Di dalam Islam tidak ada fatwa yang permanen. Kalau sekarang ada fatwa golput itu haram barangkali, suatu saat itu nggak laku lagi gitu. Ya. Semua fatwa tidak berlaku permanen karena kehidupan manusia ini sangat dinamis dan dan berubah. Gitu ya. Maka kita kenal ketika Imam Syafi'i baru bertemu satu dua ulama barangkali, baru membaca 10-20 buku barangkali, ya. dia menyampaikan fatwa-fatwanya yang dikenal dengan kaul qadim. Ya, pendapat-pendapat terdahulu. Tapi di akhir kehidupannya beliau mengeluarkan lagi kaul jadid. Kenapa? Karena beliau sudah e, bertemu dengan e, ratusan guru barangkali, membaca ribuan buku barangkali, menghafal puluhan ribu hadis. Ya. Bahkan e, perkembangan zaman juga barangkali sudah berubah, maka beliau mengeluarkan fatwa baru yang menasihkan menghapus fatwa yang sebelumnya yang dikatakan kaum jadi. Nah, hal-hal seperti itu e, sangat terbiasa di dalam Islam dan juga di dalam Islam itu dalam penerapan hukum, penerapan fatwa-fatwa yang keluar itu hendaklah mengikuti sunnatullah sebagaimana proses pengharaman khamar. Ketika khamar itu pertama kali disinggung oleh oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dia hanya berkata tentang sesungguhnya di dalam khomer, di dalam judi dan khomer itu ada ada e, manfaat, tapi mudarat yang lebih besar. Ya. Lalu turun lagi tentang khomer, janganlah dekati sholat dalam kalian dalam keadaan kalian mabuk. Tapi terakhir turun, ya, e, dikatakan ritsum min amali syaitan, fastanibu. Ya, itu najis dari amal-amal setan, maka jauhilah. Jadi Allah sendiri mentarbiah kita pada saat itu, mentarbiah umat di zaman Rasulullah dengan bertahap. Jadi kita pun disunahkan untuk mengikuti sunatullah seperti itu. Ya, kita harus melihat kondisi masyarakat pada saat itu. Barangkali kalau langsung turun, turun ayat ya, khamar itu najis, amal setan jauhi belum tentu mereka mau. Karena khamar itu sudah menjadi minuman sehari-hari, kebiasaan sehari-hari yang sudah mentradisi. Tapi bersamaan dengan e, keimanan yang sudah lebih kuat lagi, ya, bersamaan dengan pemahaman yang sudah lebih baik, ya, berproses akhirnya ketika turun ayat yang melarang khamar dengan serta mereka mereka dengan serta mereka mereka membuang kamar-kamar mereka sampai Madinah itu bau kamar kuat-kuatnya penuh dengan kamar. ketika umat sudah siap untuk mendapatkan eh, fatwa ketentuan-ketentuan tertentu barulah fatwa itu disampaikan itu pun bagian yang harus diprioritaskan Lalu tentang di bidang pendidikan juga demikian. Hendaknya dikembalikan lagi kepada perhatian Quran. Hal-hal yang menjadi perhatian Quranlah yang kita prioritaskan. Misalkan tentang mikrotnya, tentang Isra dan mikrotnya Rasulullah SAW, Quran hanya memberi perhatian satu, di satu ayat saja. Berarti hal itu tidak penting Ya. Bahkan Quran sama sekali tidak membahas e, kelahiran Nabi, tidak sebagaimana kelahiran Nabi Isa. Berarti kelahiran Nabi itu sama sekali tidak penting. Ini menurut pendapat uh, Sayyid Qardawi. Karena Allah uh, kalau ada ayat-ayat yang di stressing diulang-ulang ya, seperti apa seperti perintah perintah memberikan sholat, zakat, puasa, haji, zikir, tasbih, takmim, istighfar, bertobat, bertawakal, mengharap rahmatnya, takut akan azabnya, bersyukur atas nikmatnya, ya, bersabar atas cobaannya, serta ibadah-ibadah yang berkaitan dengan uh, batin, batiniah, ya, itu banyak sekali diulang-ulang bahkan tentang peperangan. Peperangan ada satu satu surat khusus tentang peperangan. Tapi mengenai Isra Mi'raj itu cuma satu ayat dan eh, apa? Cara terlewat saja. Jadi nggak perlu sampai jadi perdebatan kita apakah Rasulullah Isra Mi'raj itu atau Mi'rajnya itu hanya rohnya saja atau dengan badannya itu jadi polemik jadi polemik yang sebetulnya nggak perlu gitu. emang kenapa kalau dengan badannya dan emang kenapa kalau nggak badan dengan badannya buat kita nggak ada pentingnya tapi yang paling penting bagaimana kita tiba kepada Rasul paling penting bagaimana kita uh, mencontoh akhlak Rasul karena masalah akhlak itu luar biasa berulang-ulang wa kala ala kulukin azim kata Allah sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia nah, inilah yang harus menjadi stressing kita bagaimana kita mencontoh alat Rasul dan segala sesuatu di dalam Quran itu sudah ada Quran adalah eh, buku atau kitab referensi bagi kehidupan kita sampai-sampai Abu Bakar berkata ya Seandainya aku ini kehilangan tali ikatan unta, tentu akan aku mendapatkannya dalam kitab Allah. Ini sebuah kiasan. Ya. Kalau tali ikatan unta saya hilang, pasti saya bisa dapat ke dalam Quran. Kira-kira gitu. Jadi wajib Allah, itulah barangkali cara kita mensikapi kehidupan kita dalam menentukan skala prioritas ya, di dalam kehidupan dakwah dan kehidupan apa, eh, menetapkan sebuah hukum atau fatwa. Ini di bab lima di kitab Yusuf Qardawi Ikul Aulawiyah. Demikian barangkali apabila ada yang mau menambahkan atau mau membahas dipersilahkan. tadi Ustaz saya ingin menanyakan di dalam perjalanan ketika kita eh, dalam perjalanan jauh kita tentu kita melaksanakan sholat pasar dan jamaah, terutama kalau kita naik kapal laut kemudian setelah kita sampai di tempat tujuan apakah uh, eh, rukso ini masih berlaku dan kalau misalkan masih berlaku sampai berapa hari demikian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, para imam mazhab mengenai aturan waktunya memang uh, ada silafiah di antara mereka nah, sikap kita barangkali substansinya rukshoh itu apa sih itu? Substansinya keringanan ini pada saat kita sedang sedang <coughs> e, tidak genah gitu pak, ya sedang tidak tidak apa ya bahasa ini tidak tidak tentram karena kita sedang e, berjalan atau sedang di rumah orang di negeri orang gitu kan kita belum tahu apa yang akan terjadi acara apa yang dilakukan maka uh, hubungan kita dengan Allah, ya, Allah mengizinkan hubungan, hubungan kita dengan Allah dipersingkat ya, waktunya. Karena orang yang dalam perjalanan itu tidak berkuasa atas memilih dirinya gitu. Ya, ketergantungan dengan orang lain biasanya gitu. Tergantung dengan situasi. Maka diizinkan untuk jamak takhir atau jamak takdim. Nah mengenai berapa hari, memang ulama mazhab ber, berselisih paham Pak. Ya, ada yang berkata tiga hari, ada yang berkata selamanya, selama kita belum pulang gitu. Ya, jadi barangkali bagi, bagi kita, kita ambil e, selama kita belum benar belum tentram, ya, kita masih boleh nggak melakukan ini kita bisa ambil pendapat e, salah satu dari mereka. Kalau tidak salah Imam Malik itu ya selama perjalanan itu Imam Syafi'i tiga hari. Tapi kembalikan kepada substansinya, selama kita belum tentram pak, ya, selama kita belum regret kalau bahasa Sunda itu regret itu gimana ya? E, ya kita bisa memanage, bisa menentukan segala aktivitas kita, tidak tergantung situasi dan kondisi. Dan tentunya ambil eh, apa yang kata suara hati kita yang paling yang paling yakin sehingga eh, pada saat kita berjumpa dengan Allah kita mempertanggungjawabkannya dengan yakin juga Pak. Yang paling penting bukan ingin memudah-mudahkan ya. Kita sesungguhnya ingin mentaati Allah, ingin tetap menyembah Allah, tapi pada saat situasi membutuhkan seperti itu, kita ambil keputusan itu. Jadi, ulama mazhab aja ber, berbeda pendapat soal itu, ya silakan kita yang paling menentangkan hati kita, kita ambil salah satu e, pendapat mereka atau yang paling menentangkan kita, bahwa kita sekarang sudah, sudah tentram kok gitu. Ya, saya memang berpisah dari keluarga saya untuk dinas selama tiga bulan misalkan di satu kota kita udah tahu schedule kita udah kita udah rapi kita udah tahu di mana kita tinggal udah seperti rumah lagi kita beristirahat ah kayaknya udah di rumah sendiri udah nggak perlu apa bukan sesuatu yang eh, yang nikah tapi substansinya kita harus pahami bahwa ini adalah kebaikan Allah pada saat kita sedang Eh, sibuk gitu, ya. sedang tidak tentram, sedang dalam perjalanan, sedang tergantung pada orang lain, tergantung dengan situasi yang yang yang jadikan kita harus seperti ini. Insya Allah barangkali mudah Baik, masih ada waktu. Kita jam satu kali. Kita cukupkan ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kesalahan majelis ini dan memberikan yang terbaiknya saja kepada kita.